Wakan Allah syakiran alima. Ketahuilah. Jika engkau sudah benar-benar menjalankan perintah Allah, petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Qur'an atau melalui lidah Rasulullah yang dijelaskan oleh para ulama, maka Allah syakiran alima. Allah itu berterima kasih. Ini bahasa yang luar biasa. Allah bersyukur. Gimana Allah bersyukur? Aliman dan Allah Maha tahu makanya engkau harus sadar dan tahu apapun yang kamu lakukan dari kebaikan syukurmu imanmu yang ada di dalam hatimu rasa syukurmu akan karunia Allah itu dilihat oleh Allah dan ingat selagi engkau mensyukuri nikmat Allah Allah pun berterima kasih kepadamu dalam ayat lain disebutkanlah la in syakartum la azidannakum kalau engkau bersyukur kepada nikmat Allah maka Allah akan tambah bagaimana Allah bersyukur kepada kita ini bisa dicontohkan begini. Ada seorang bapak memberikan kepada anaknya mainan karena zamannya adalah zaman permainan juga. Dan memang anak kecil adalah saatnya saat untuk bermain, bukan selalu belajar belajar belajar. Cuman sang bapak ini punya undang-undang anakku dan seorang bapak seorang pendidik yang baik kalau anak tidak diberi kesempatan bermain, makanya nanti di saat harus serius pasti bermain-main. Maka diberi kesempatan bermain secara khusus, diberikan alat untuk bermain. Mainan apa saja. Dan bukan sesuatu yang salah memberikan mainan untuk anak-anak kita, asalkan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah. Tidak melanggar waktu yang menjadikan dia meninggalkan kewajiban atau pendidikan. Kemudian juga tidak bertentangan dengan urusan ekonomi kita. Sebab ada seorang tua itu membelikan mainan sama anaknya itu nggak mikir hanya karena pengen anak-anak seneng saja mainannya tuh mahal-mahal padahal secara ekonomi dia adalah orang yang tidak mampu ini orang sakit kita menemukan mainan ada orang pas-pasan hartanya tapi kalau sudah belikan mainan untuk anak-anak selalu dibelikan menuruti begitu saja baik ini satu contoh seorang bapak memberikan mainan kepada anaknya tapi dengan catatan nak mainan ini tidak boleh kamu bawa saat belajar kamu harus benar-benar main pada waktunya aku beri kesempatan kamu main setelah belajar kamu main ada jam-jamnya rupanya sang anak ini terpacu semangat belajarnya semakin semangat kalau menghafal juga menghafal biar cepat selesai setelah itu bisa cepat bisa bisa main jadi tepat akhirnya dilihat perkembangan seminggu nggak ngerusak biasanya yang bikin mainannya macam-macam corat-coret dinding dan sebagainya ini semakin baik ini anak Diberi mainan-mainan ternyata disiplin. Baik. Karena seorang anak ini telah disiplin dengan permainannya itu, maka seorang tua menjadi se senang. Setelah seorang tua senang ternyata sang orang tua itu setelah sebulan kemudian memberikan hadiah lagi mainan kepada anak karena anak itu telah patuh sesuai dengan undang-undang bapaknya. Maka pemberian yang kedua ini adalah terima kasihnya seorang bapak kepada sang sang anak. Padahal hadiah yang pertama adalah pemberian dari orang orang tua. Cuman karena seorang anak ini kok patuh dengan aturan orang tuanya, maka orang tua itu terima kasih, "Nak, bagus. Abah seneng sama kamu, Nak." Baik. Karena kamu benar bisa disiplin dengan permainanmu, maka lihat sekarang Abah tambah lagi permainannya karena kamu benar. Terima kasih. Seorang bapak mengucapkan terima kasih kepada anaknya, bahkan menambah hadiahnya. Ya seperti itulah ini adalah antara manusia dengan manusia dengan Allah bagaimana Allah yang maha kaya. Kalau melihat hambanya patuh, tentu Allah akan mudah memberinya. Dan Allah berterima kasih lah. Terima kasihnya itu bukan terima kasih beneran sebetulnya. Karena apa? Semuanya dari Allah. Tapi begitulah indahnya takdir ilahi. Ungkapan Allah. Penghargaan. Lalu anak kok, kok orang tua terima kasih kepada anak yang belikan mainan adalah sang bapak. Tak taunya terima kasih nak Mestinya kan anak yang terima kasih abah, ah, saya yang terima kasih, abah yang berikan mainan kepada saya. Tapi begitu baiknya seorang tua mengatakan, tidak, aku yang terima kasih karena kamu patuh kepadaku." Dan Allah pun demikian. Allah berterima kasih senang dengan hambanya yang patuh sehingga apa? Yang patuh mensyukuri nikmatnya menggunakan apa yang Allah karuniakan kepadanya untuk yang Allah ridai maka Allah pun senang dan Allah akan syakirun berterima kasih dan terima kasihnya Allah ada ditambah nikmat tersebut dan dijaga sesuai yang difirmankan oleh Allah la in syakartum la azidannakum kalau engkau bersyukur maka Allah akan tambah